Kata baginda Nabi shallallahu alaihi wasallam, "An-naihatu idza lam tatub ulbisat dir'am min jarab wa sirbalan min qatirani yaumal qiyamah." Orang yang meratapi mayit apabila tidak bertaubat sebelum meninggal, niscaya kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan mengenakan jubah yang terbuat dari aspal panas dan baju besi yang berkarat. Kenapa kok begitu tegas teman-teman sekalian? Karena Allah yang menciptakan kita sudah tahu. Nggak usah kamu berlebihan. Syaitan akan tunggangi kesedihanmu yang berlebihan itu. Syaitan itu teman-teman paling suka kita sedih berlebihan, kita sangka buruk yang berlebihan, ya kita dendam itu paling suka dia putus asa merasa kita nggak bisa lagi bekerja nggak mungkin kan gitu